Nah, generasinya generasi pensyarah. Karena sejarah penulisan hadis diawali dengan pengumpulan maka kitab-kitab mereka di awal-awal hanya kumpulan. Maka nama kitabnya apa? Jami'. Jami' kada, jami' kada, jami' kada. Atau muwatta sebagai prinsip dasar pijakan. Muwatta, muwatta, muwatta. Baik. Generasi berikutnya menyusun berdasarkan sanadnya dari sahabat siapa sahabat siapa. Maka muncul musnad musnad. Ternyata ketika mau mencari bahan fikih toharoh loncat-loncat di sahabat ini ada, di sahabat bulan ada, maka kerepotan. Muncullah generasi para ulama yang menyusun berdasarkan fikih. Kitabul Iman, Kitabul toharoh, Kitabul Salah. Ada Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan nah, Abu Dawud. Generasi berikutnya ini masih tercampur. Ada yang sahih, ada yang baik. Dipilah-pilah. Maka muncullah kitab-kitab sahih. Walaupun yang terkenal sahih Bukhari dan sahih Muslim, tapi sesungguhnya banyak kitab-kitab sahih yang lain. Ada sahih Ibn Fuzaimah, ada sahih Ibn Hibban. Setelah itu ada mustadrak Hadis sahih yang belum ada dalam Bukhari Muslim. Imam Hakim menulis kitab Al-Mustadrak. Menambahkan dari sahih Bukhari Muslim sahih-sahih yang lain. Ternyata beliau rahimahullah tasahul kurang teliti sehingga masih ada yang dianggap sahih padahal dhaif. Diperiksa ulang oleh Ad-Dahabi. Maka kalau dikatakan sahahul hakim biasanya diikuti wawafakahu Az-Zahabi dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Generasi berikutnya ini masya Allah hadis sudah disusun rapi, sudah dipilah berdasarkan fikih, sudah dipilah mana sahih mana dhaif, tapi perlu penjelasan. Perlu syarah. Muncullah para syurah. Di antaranya Imam Al-Baghawi. Beliau menjelaskan apa makna Arab di dalam hadis-hadis tadi. Allah rahimahullah al-arraf alladhi yadda'i al umur bimuqaddimatin yastadillu biha 'ala al-masruq wa makani dhallah wa nahwi dhalik. Arraf adalah yang mengaku-ngaku tahu segala perkara bimuqaddimatin dengan mukaddimah-mukaddimah atau dengan tanda-tanda. Oh, kalau begitu begini, kalau begini begitu, pakai mukaddimah, mukaddimah. Yang kadang mukaddimahnya tidak berkait. Nggak ada hubungan sabab wal musababat. Berbeda dengan polisi. Polisi juga bisa mengetahui siapa pencurinya dengan apa? dengan mukaddimat. Tapi mukaddimatnya berkait dengan sebab dan musabab. Kamu hilangnya di mana? Di kelas, Pak. Kamu simpan barang itu sejak jam berapa? Dari pagi sudah di situ. Masih ada pagi, masih. Berarti dari pagi sampai sekarang ini barang itu hilangnya kapan kamu tidak tahu, tidak yang ada di ruangan itu siapa saja? pulang-pulang-pulang. Yang datang ke situ siapa saja? pulang-pulang-pulang. Kemudian dipanggil orang-orang itu. Satu-satu ditanya. Kamu lihat atau tidak lihat? Saya tidak lihat. Berarti saat itu sudah hilang. Kamu datang jam berapa? Jam sekian. Oh, ketahuan. Kamu mencuri. Arof bukan? Hah? Coba lihat definisinya. Ya da'i ma'rifatul umur mengaku tahu segala perkara dengan mukaddimah-mukaddimah. Yastadillu biha alal masruq. Yang menunjukkan siapa atau apa mana masruknya, barang yang dicuri ada di mana. Wa makan dhalah dan tempat barang hilangnya ada di mana. Berarti polisi intel ini araf. Tidak. Mengapa? Karena apa yang mereka tanyakan berkait dengan asbab. Wal musababat. Berkait dengan sabab dan musabab Itu wajar. Tetapi mukaddimah yang dimaksud oleh Al-Baghawi yang biasanya para araf mempertanyakan itu justru tidak berkait. Kamu kehilangan barang, iya. Kamu namanya siapa? Fulan. Berarti pertama hurufnya F. Barang hilangnya apa? Emas. Oh berarti hurufnya E. F dan E. Kamu lahir di mana? Ya di sini, di Cirebon. Oh berarti C. C itu kalau dihitung angka 17. Kalau O, oh, A, B, C 3 17. E angkanya berapa? Berarti kalau gitu barang hilangmu ada di kota yang hurufnya awalnya B. Kamu kemana saja waktu itu? Saya kesini kesini. Oh berarti Bandung. Barangmu ada di Bandung. Lu apa kaitannya dengan huruf-huruf tadi? Ini Arab namanya. Ini namanya Arab. Nggak ada hubungannya antara di mana barang hilangnya dan di mana eh, apa angka-angka tadi dan huruf-huruf tadi nggak ada kaitannya sama sekali. Fahadihi barakallahu fikum muqaddimat Arab. Bahkan lebih aneh lagi, coba kamu ambil sisa dari barang hilang. Lu hilangnya semuanya nggak sisa. Kamu taruh di atas meja kan? Iya. Taplak mejanya bu sini. Terus di taplak mejanya di tiup tiup buah, buah, buah. Abrakadabra, bim-bim saladin, terus kumat kamit membaca mantra. Oh, barangmu ada di sini. Emang spraynya bisa ditanya, taplak mejanya bisa ditanya, di mana barang yang ada di atasmu kemarin? Ini nggak ada kaitannya sama sekali. Fahadahu al-arraf. Itulah arraf yang di sini di Indonesia biasa dikenal dengan orang pinter padahal bodoh. Iya kan? Orang pintar disebutnya. Oh kita datang saja ke orang pintar. Pintar apanya? Bodoh. Masa taplak meja ditanya? Masa mau mencari barang tanya umur? Hanya angka, beda dengan polisi tadi yang agak cerdas. Nanyanya yang berkait, hilangnya di mana, di situ ada siapa, jam berapa hilang, jam berapa tidak, di antara waktu tersebut siapa saja yang masuk, siapa saja yang keluar. Bisa ketemu. Karena mengarah. Tetapi ini orang yang dikatakan orang pintar tadi ternyata laisa bipintar. Hah? Laisa lahu ilmun wala syai' walaysa lahu ma'rifah. Yusamma arraf walaysa lahu ma'rifah. Namanya Arab dari kata ma'rifah. Padahal sama sekali nggak punya ma'rifatul ilm al-badda. Sama sekali. Waqila. Dikatakan pula. Arraf huwal kahin. Arraf nama lain dari dukun. Wal kahin, sedangkan kahin, dukun adalah Walladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Dialah yang menghabarkan perkara-perkara gaib yang akan terjadi. Mustaqbal di masa mendatang. Kamu akan menjadi kaya. Kamu akan berjodoh dengan fulanah dari turunan fulaniyah, dari daerah fulani, namanya berinisial A. Perempuan A banyak sekali. Atika Azizah, Halimah, Halos, segala macam. Ya. Pinter dia, tidak nyebut namanya sebut A. Itu terlalu banyak nama A. Wakil alladhi yukhbir amma fit dhamir. Demikian pula kadang-kadang kahin disebut orang yang bisa menebak apa yang di dalam batin yang bisa menebak apa yang di dalam batin. Domir adalah apa yang dalam dada ini. Hati, fil qalbi, fil domiri. Wa khala Abu Abbas. Abu Abbas kunyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Abu Abbas, al-'arrafu ismun lil kahin wal munajjim wal ramal wa nahwihim. Arraf adalah nama lain dari kahin, dukun, munajim, ahli nujum, warramal, tukang ramal. Ramal, tukang ramal munajim ahli nujum, kahin dukun. Yang sudah kita terangkan satu persatu bahwa masing-masing memiliki mukaddimat. Mukaddimat yang la tata'allak bi minal mughayyabat. Mukadimah yang nggak berkait dengan hal-hal gaib sama sekali. Kalau kahin dengan mantra-mantra, dengan meniup-niup seperti tukang sihir. Wal munajjim dengan melihat bintang-bintang. Najm. Lahirnya bintang apa? Lahirnya bintang apa? Oh kalau gitu barangmu di Jakarta. Barang hilang dengan bintang itu apa urusannya? Apa kaitannya? La alaqa biha. Enggak ada hubungan sama sekali. Warramal dengan kerikil-kerikil, dengan romel kerikil dipindahkan ke sana, dipindahkan ke sini, dikumpulkan ke sana, dikumpulkan ke sini, kemudian menebak kemudian menggaris-garis di tanah dengan garis-garis pakai tongkat. Kemudian, oh kalau gitu barang hilangmu ada di sini. Mimman yatakallam fi ma'rifatil umur bihadat turuqi. Yaitu dari kalangan orang-orang yang berbicara untuk mengetahui perkara-perkara dengan cara-cara tersebut. Perhatikan barakallahu fikum. Dari perbedaan sekian nama. Arraf. Kahin. Munajim. Apa lagi? Ramal. Ini barakallahu fikum Berbeda-beda caranya. Dikatakan bihadhi turuqi dengan sekian macam cara yang romal dengan kerikil, yang munajim dengan bintang-bintang, yang kahin dengan perdukunan, yang araf dengan berbagai macam mukaddimah-mukaddimah. Intinya sama. Bahwa iddia mengaku-ngaku ilmu Al-Mughayyabat. Mengaku-ngaku tahu yang waib. Mengaku-ngaku tahu segala sesuatu. Yang waib maupun yang tidak waib. Yang waib itu barakallahu fikum yang belum terjadi. Itu waib. Nanti saya jodohnya siapa? Nanti saya nanti saya bagaimana keadaannya kaya atau miskin. Nanti saya masa-masa mendatang. Ini mughayyabat. Sedangkan perkara barang hilang di mana waib bukan. Kenapa tidak waib? Sudah terjadi dan sudah dilihat oleh beberapa makhluk. Tidak mesti manusia, bisa juga manusia. Kalau kamu katakan sekarang, kalau Rasulullah SAW alafiyah jangan kamu lah Orang aja. Ada satu orang punya teman. Kamu nanti curi banyak barang pulang, Kamu simpan. Nanti saya pura-pura jadi dukunnya. Begitu orang itu nyari, hilang, kamu bilang. Itu ada orang pinter. Tunjukkan ke temannya tadi. Masa? Iya, dia tahu segala yang gaib, katanya. Datang, wahai fulan, aku ingin begini. Setiap sesuatu jawaban harus ada mahar. Tidak bilang uang, harus ada mahar. Mahar itu adalah untuk timbal balik dari jawaban yang saya jawab. Apa yang mau kamu tanyakan dan apa maharnya? Bayar, bayar. Saya kasih mahar 10 ribu. Taib, apa pertanyaannya? Oh, barang saya hilang. Di mana? Ada di tempat ini. Di tempat ini? Iya. Di mana tempatnya? Mahar. Di 10 ribu lagi. Di suatu kelas. Di kelas yang mana? Sepuluh ribu lagi kelas. Udah udah sepuluh ribu nih, udah tiga puluh ribu. Masih jawabannya kelas yang paling ujung. Ujung kanan apa ujung kiri? Sepuluh ribu. Mahar. Kasih mahar lagi. Ujung kanan. Ambil ah, ujung kanan, cari. Belum ketemu. Nggak ketemu. Ada. Ya di mana di kelas itu kan kelas banyak di tempatnya luas sini mahar. Kasih mahar lagi 10 ribu, 50 ribu sudah. Di atas sebuah benda yang terbentuk dari kayu. Kursi dari kayu. Meja dari kayu. Lemari dari kayu. Yang mana? 10 ribu lagi. Di atas yang paling besar. Lemari kan berarti. Aduh, benar orang pinter Padahal sudah habis 60 ribu dia. Barangnya harganya cuma 20 ribu. Ini barakallahu fikum. Gaib atau tidak gaib? Tidak gaib. Mengapa? Barang tadi yang dicuri ada di atas lemari, ada yang tahu temannya. Hanya saja kali ini temannya makhluk hidup bernama manusia. Berbagai macam dukun-dukun biasanya temannya bukan manusia, jin. Jin itulah yang membisikkan kepada para pencuri. Karena sama-sama setan. Ambil aja, ambil aja. Telah diambil, pemiliknya ketakutan. Hilang barang saya, itu barang mahal. Tanya sama orang pinter. Orang pinternya punya setan, punya jin. Baca mantra segala macam, bikin sesajen-sesajen. Di manakah? Langsung membisikkan si sama si pulang. Dari mana kamu tahu? Teman saya yang goda dia. Kan gitu. Gaib nggak itu? Itu nggak gaib. Jadi kalau dia bisa tahu, kok hebatnya? Ya hebat dikasih tahu. Yang tadi juga sama kan penipu yang awal. Dikasih tahu sama temannya yang nyurinya. Ini juga sama, dikasih tahu sama setannya. Itu tidak gaib. Tapi kalau belum terjadi, Setan pun tidak tahu, jin tidak tahu, manusia tidak tahu, semua tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Maka ini iddia ilman ghaibi. Ma'rifat al-umur. Berarti apa itu yang menyamakan semua ini Arab, kahin, munajim, rammal. iddia ilmal mughayyabat wa ma'rifatal umur bi muqaddimatin. Muqaddimannya bisa ini, bisa ramal, bisa bintang, bisa segala macam cara-cara. Dan itu barakallahu fikum matannya. Dan ini ucapan musannif rahimahullahu taala dalam kitab tauhid. Kita masuk ke dalam syarahnya. Disebutkan pertama Al-Baghawi fi fathataini dengan dua fathah ba dan gha bagawi bukan bagwi tapi bagawi wa huwa al-Husain ibn Mas'ud ibn al-Farra asy syafii dia adalah Husain bin Mas'ud ibn al-Farra asy syafii dari mazhab Syafi'i sahib at-tasannif sahib at-tasannif pemilik kitab-kitab Wa alimu ahli Khurasan. Beliau ulamanya penduduk Khurasan. Kana tiqatan faqihan zahidan. Beliau adalah seorang yang tiqah terpercaya. Faqih. Alim bil fiqh. Dan zuhud. Mata fi syawal sanatatta asyrata wa khamsumi'ah. Meninggal pada bulan syawal tahun 516 Hijriah. Qauluhu ucapan Al-Baghawi rahimahullah, Al-Arraf alladhi yada'i ma'rifat al-umur, zahiruhu tampak secara zahirnya, Annal arraf alladhi yukhbir anil waqi' Arraf adalah yang menghabarkan apa yang terjadi. Kal masruq, kal masruqah, atau kasariqah, seperti pencurian. Wasariquha, siapa pencurinya? Wadhallah. Barang hilang. Wa makanuha. Di mana tempatnya? Kalau Syekhul Islam rahimahullah. Innal arraf ismun lil kahini wal munajjimi wal ramal wa nahwihim. Kal hazir alladhi yada'i ilmal ghaib. Seperti hazir yang mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib au yadda'il atau mengaku-ngaku bisa mendapatkan atau bisa menyingkapkan tabir-tabir gaib. Kasyaf adalah menyingkap tabir-tabir gaib. Dan istilah ini dipakai sampai sekarang di kalangan kaum sufi. Kata mereka, orang kalau berzikir dengan cara mereka, istilah mereka tirakatan, dengan zikir-zikir bid'ah, dengan cara-cara bid'ah meningkat dari awalnya dia hanya tingkatan syariah. Awalnya tingkatan syariah. Meningkat jadi ma'rifah. Setelah itu meningkat lagi menjadi hakikat hakikat syariat marifat hakikat setelah hakikat di atasnya kasyaf kasyaf berarti kasyaf ini paling tinggi kalau kalian masih terikat halal haram terikat dengan kewajiban sholat puasa haji dan sekitarnya maka kamu baru tingkat syariat paling rendah menurut mereka Menurut mereka. Yang sesat ini. Itu tingkat bawah. Tingkat syariat. Tetapi setelah dia mengolah jiwanya dengan dikir-dikir 70 ribu kali la ilaha illallah 100 ribu kali ini sekian sekian sekian akan meningkat nanti suatu saat menjadi makrifat mulai kenal apa hakikat din Mulai tahu hakikatnya. Hakikat sholat apa? Hakikat sholat adalah aqimis sholata lidikri. Dekatkan sholat untuk mengingatku. Kalau sudah mengingat Allah, nggak perlu sholat lagi. Karena hakikatnya hanya mengingat. Eling. Eling gusti. Ingat Allah. Cukup. Ngapain sholat ini masih rendah yang masih sholat itu. Saya sudah tidak terikat sholat, sudah tidak terikat puasa. Mengapa? Karena puasa itu menahan diri dari kejelekan-kejelekan. Saya sudah. Nah ini sudah hakikat. Naik lagi dari marifat hakikat. Ketika sudah sampai tingkat hakikat dia masih terus mengolah jiwanya dengan berbagai macam dikir-dikir sampai tingkat kasyaf. Kalau sudah sampai tingkat kasyaf dia menyatu dengan Tuhan manunggaling Gusti Kawulo. Manunggal itu menyatu Gusti Allah denganku. Maka ketika dia berzikir terus berzikir sampai terakhir dia katakan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Itu pun masih diringkas lagi. Hu, hu, hu, dia, dia, dia, dia, dia. Sampai ujungnya, setelah sampai di puncaknya, siapa kamu? Saya Allah. Dari mana kamu? Dari Allah. Mau ke mana? Mau ke Allah. Kamu ini apa? Saya Allah. Karena menyatu dengan dirinya. Ini yang bersuara itu bukan saya, Allah. Maka bangkitlah berdiri orang sejenis ini di Yaman sana berkata di mimbar dengan kalimat ana akhlukul ard وأرفع السماء بغير عمد ترونها Aku yang menciptakan bumi, aku yang menghamparkan bumi, dan aku yang mengangkat langit tanpa tiang. kalau melihat sendiri. Ini kan kafir mengatakan saya yang mengangkat langit tanpa tiang. Kata hadirin sekian ribu orang, selamat, selamat, mabruk, mabruk, mubarak. Kenapa mereka sambut begitu? Karena dia sudah menyatu dengan Tuhan. Ucapan saja ucapan Allah katanya. Yang terucap dari tokoh kita ini ucapan Allah. Dari mulutnya. Mengatakan aku yang menciptakan langit dan bumi. Aku yang mengangkat langit tanpa tiang. Aku yang, aku yang, dan seterusnya. Mulai ngaco. Mulai aneh. Tetapi pengikutnya malah mengangkat dan menyambutnya. Engkau hebat, engkau telah berhasil menyampai puncak yang tertinggi. Aku tahu besok apa yang terjadi. Aku tahu apa yang akan terjadi nanti di masa datang? Negeri ini akan begini, negeri ini akan begitu. Mulai katanya kasya sudah disingkapkan segala tabir gaib. Dia bisa lihat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang sangat mengerikan. Mengapa sangat mengerikan? Karena sudah kufur sekufur-kufurnya malah dikasih selamat, selamat, selamat. Kayak orang yang telah berhasil dari sesuatu kehebatan. Padahal kafir mengaku dirinya Tuhan, mengatakan dirinya Allah, menyatakan seperti Tuhan, aku yang menciptakan langit dan bumi. Astagfirullah. Kembali kepada kita. Mereka yang yada'il kasyaf inilah yang dijuluki dengan Arab. Kahin, munajim, Ramal dan lain-lainnya. Qala aydan wal munajjim yadkhul fi ismil arraf wa inda ba'dihim huwa fi ma'nahu. Beliau berkata juga, munajjim ahli nujum masuk di dalam jenis arraf. Wa inda ba'dihim sebagian mereka berkata arraf semakna dengan munajjim. Wa qala aydan Wal munajjim yadkhul fi ismil kahin. Bahwa munajjim masuk di dalam isim kahin. Wa indal khattabi dan menurut khattabi rahimahullah. Beliau juga termasuk surahul hadis. Ulama pensyarah-pensyarah hadis. Wa ghairuhu minal ulama dan lainnya. Wa hukiya dalika anil Arab. Dihikayatkan pendapat ini dari orang-orang Arab yang mengerti perbedaan antara araf, kahin, munajim, ramma. Di sini tadi dibahas tentang apakah munajim masuk ke araf atau munajim masuk ke kahin atau semuanya masuk ke araf sehingga gambarnya begini araf ada berapa macam karena arafnya saya terjemahkan saja orang sok tahu. Kan araf artinya mengaku tahu. Orang sok tahu ini ada empat jenis atau ada tiga. Satu kain, dua munajim, yang ketiga ramal. Ini semua orang-orang sok tahu. Yang membedakan antara satu dan lainnya hanya caranya saja. Yang munajim caranya dengan melihat bintang-bintang. Kalau bintang ini keluar berarti begini, bintang ini keluar berarti ini. Kahin dengan cara-cara perdukunan. Sedangkan ramal dengan menggaris-garis tanah. Ada lagi berapa macam jenis lagi sesungguhnya. Semuanya arah. Yang melihat garis-garis tangan. Lihat tanganmu. Oh, Berarti kamu nih nasibnya akan begini, akan begini. Sama saja itu ramal, sama saja itu munajim, sama saja arraf. Ada lagi yang mengambil gambarmu, dimasukkan komputer, nanti akan ada warna hijau, biru, kuning. Oh aura kamu merah. Berarti kamu ini hidupnya penuh kemarahan. Oh auranya kuning, berarti engkau banyak sakit nanti. Ini juga sama, tebak-tebakan yang sok tahu. Berarti jenis apa? Arraf juga. Ala kulli Jangan lihat caranya, jangan lihat mukaddimah-mukaddimahnya. Tapi lihat, kalau dia sok tahu, ya dal umur al-ghaibiyah, atau ya dal ma'rifat al-umur, bimukaddimat, maka itu sama. Kalau dia mengaku tahu yang gaib, mengaku tahu barang hilang, mengaku tahu di mana ini dan sebagainya, menebak-nebak sesuatu dengan mukadimah-mukadimah, maka itulah yang dimaksud dengan arraf. Maka terkena hadis-hadis yang sudah kita bahas. Man ata arrafan fasa'alahu siapa yang mendatangi arraf kemudian bertanya maka nggak diterima salatnya 40 malam. Ada ancaman yang lebih keras lagi man atakahinan atau man ata'arrafan fasaddaqahu dan dia percaya maka telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makin ini semua mengerikan Tidak ada yang alimul ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan tentang dirinya alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang maha tahu yang gaib dan tidak menunjukkan ilmu-ilmu gaibnya pada siapapun. Enggak pernah disingkapkan, enggak pernah dikasyaf sehingga tidak ada kasyaf. Siapa yang mengaku dia kasyaf, maka dia kadzab. Siapa yang mengaku dirinya kasyaf atau mengaku orang lain kasyaf, maka dia berdusta. Kembali kepada kitab wa 'inda akhirin dan menurut ulama yang lain huwa min jinsil kahin munajim sejenis dengan dukun wa aswa halan minhu bahkan lebih jelek lagi haq bihi min jihatil ma'na maka digabungkan kepadanya karena semakna kalau Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad, al-arraf tarafun min as-sihr was-sahiru akhbas. Kata Imam Ahmad rahimahullah, arraf adalah sejenis atau bagian dari sihir. Taraf itu ujungnya. Taraf bagian ujungnya dari sihir. Arraf adalah bagian dari sihir. Wasahiru akhbas. Sedangkan tukang sihir lebih jelek lagi. Mengapa dikatakan bagian dari sihir? Kalau arraf bagian dari sihir, berarti semua ini bagian dari sihir. Karena sihir bukan hanya menebak yang gaib. Iya kan? Sihir lebih luas. Sihir itu apa kerjaannya? Nyantet. Apa nyantet itu? Memberikan kejelekan pada orang lain dengan sihir. Tiba-tiba ada gunting masuk ke perutnya. Tiba-tiba ada paku-paku masuk ke perutnya. Tiba-tiba dia tidak mati, tidak hidup. Terus di kasurnya dalam keadaan kejang-kejang. Kenapa ini? Disihir. Tukang sihir bukan hanya mendepak yang gaib. Dia mendebak gaib juga. Dia nyantet juga. Dia memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Dan juga membuat jimat-jimat. Apakah jimat kekebalan, anti peluru, anti pisau, atau membuat jimat pengasihan. Pengasihan itu membuat cinta orang lain kepada dia. Kalau dia ingin dicintai oleh si fulan, si alan, fulanah dan Alana maka diminta jimatnya pada tukang sihir. Nanti akan diberi. Dan mereka bilang istilah di sini pelet. Kalau tadi nyantet, ini pelet. Ya. Diberikan pelet itu tiba-tiba ngejar-ngejar terus. Pokoknya saya mau nikah sama kamu. Pokoknya saya mau oh, ngejar-ngejar kamu terus. Malah kamu direpotkan. Balik ke dukunya, tolong itu dibatalkan. Ya. Karena repot. Jadi kejar-kejar terus kemanapun kamu pergi. Ini barakallahu fikum kerjaan tukang sihir. Banyak jenisnya. Dan semuanya dengan mukaddimah, dengan komat kamit, dengan tiup-tiup simpulan-simpulan tali, dengan ucapan-ucapan kufur, dengan kekafiran. Maka jangan pikir tentang hasilnya. Wah, hasilnya bagus sekali. Belum tentu berhasil. Dan kalaupun berhasil, dengan takdir Allah, insya'a qaddar, wa insya'a lam yakun. Kalau Allah kehendaki, Allah takdirkan. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Dukun paling terkenal manapun gak akan bisa. Kalau Allah tidak kehendaki. Sehingga barakallahu fiikum, siapa yang melakukan praktek perdukunan jatuh dalam kekafiran dan siapa yang datang untuk tanya hal-hal waib tidak diterima salatnya 40 malam dan kalau percaya dengannya maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau percaya, maka telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Abu Sa'adat, ay Ibnul athir dalam kitabnya Gharibul Hadid. Arraf adalah munajjim. Al-munajjim al-hazir alladhi yad'i ilmal ghaib yang mengaku-ngaku tahu yang ghaib. Wa qad Allah ta'ala bihi. Padahal Allah sudah menyatakan bahwa itu khusus punya dirinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang alimul ghaib dan Allah tidak pernah menyingkapkan, nggak pernah membukakan ilmu ghaibnya pada siapapun. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, man ishtahara bi ihsani zajr indahum sammuhu aifan wa arrafan kata Ibnu Qayyim orang yang terkenal dengan kebolehan dengan keahlian dalam zajr menurut mereka mereka namakan aif atau arraf apa yang disebut dengan zajr zajrut tairi masih ingat zajrut tair menghalau burung ada ahlinya menghalau burung jangan kamu katakan ah menghalau burung mah gampang ada burung sedang kumpul wus terbang semua itu menghalau burung tidak cukup hanya itu mereka katanya punya keahlian ketika menghalau burung dilihat semua burung-burung terbang ada yang terbang ke kanan, yang terbang ke kiri, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Masing-masing berapa? Ayo. Bukan asal menghalau. Yang ke kanan tadi tiga. Yang ke kiri dua. Yang ke belakang cuma satu. Dan hampir semuanya ke depan. Aman. Jalan. Berarti kalau ke depan semua, depan aman katanya. Ini barakallahu fikum. Ada ahlinya Nah ahli dalam bidang zajrut tair dijuluki dengan arraf. Berarti satu lagi. Kahin dengan perdukunan, munajim dengan bintang-bintang, romal dengan garis-garis tanah, arraf dengan apa? Dengan zajrut tairi, dengan menghalau burung dan melihat kemana arah burung tersebut, maka dia akan bisa menebak-nebak apa yang waib, menebak-nebak apa yang akan terjadi. Wal maksudu min hadha. Yang dimaksud dari sini dari pembahasan ini adalah ma'rifat man yadda'i ma'rifata ilmi syai'in minal mughayyabat. Mengenali orang-orang yang mengaku-ngaku tahu ilmu mughayyabat. Fahuwa siapa yang mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib maka dia masuk di dalam nama-nama tadi Dakhilun fismil kahin. Masuk di dalam nama kahin. Atau arraf. Atau ramal. Atau munajim. Imam musyarikun lahu fil ma'na Bisa jadi semakna dengan itu. Maka digabungkan dengannya. Wadhalika inna isabat al-mukhbir bi ba'dil umur al-ghaibah. Karena ketepatan Orang yang menghabarkan dengan perkara-perkara waib kadang terjadi ketepatan. Orang yang menghabarkan kabar-kabar gaib tadi dengan kejadian fi ba'dil ahyan kadang-kadang bisa terjadi bil kasfi dengan diberitahunya ilmu gaib oleh para pencuri-pencuri berita di langit. Yang ditambah dengan seratus kedustaan. Wa minhu ma huwa minasyayatin. Tetapi kadang-kadang pula bukan dari yang dicuri di langit, tapi dari kedustaan-kedustaan para syaitan. Wa yakunu bil fa'al, kadang-kadang juga dengan menebak-nebak kesialan atau tidak sial. Sejurut toil tadi. Fa'al. Oh, kalau begini berarti aman. Karena tadi kita halau burung, burungnya terbangnya ke sini dan ke situ, berarti perjalanan akan aman. Tahu dari mana? Ya dari burung tadi. Emang burungnya kenapa? Apa kaitannya dengan perjalanan? Ini barakallahu fikum bil fa'li. Wazajri dengan menghalau burung. Wattiarah dengan tiarah. Wadhar bil hasa. Ini ramal. Kalau yang dotnya gak ada titiknya kasih titik. Bukan sorb diciptakan saya asarbu bil hasa. Itu bukan sad, tapi dad dengan titik. darbu bil hasa dengan memukul-mukul kerikil atau dengan menggaris-garis kerikil yang ada di tanah. Wal khattu fil ardi atau garis-garis tanah. watanjim tanjim kadang dengan bintang-bintang. Ilmu taksir, ilmu pengaruh bintang Wal kahana, kadang dengan perdukunan. seher kadang dengan seher-seher. nahwi hadha, dan lain-lainnya min ulumil jahiliyah. Min ulum al-jahiliyah. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas. Barakallahu fiikum. Pembahasan hari ini hanya tentang makna aruf, makna kahin, makna munajim, makna ramal, makna sahir, dan seterusnya. Apa kaitannya dengan pembahasan bab? Hah? Kaitannya dengan pembahasan bab ini, bab tentang munajim, karena ada hadis man ata arrafan Ada hadis man ata kahinan kahinan Beberapa orang ngeyel berdebat kan hadisnya araf kahin bukan munajim begitu Kan hadisnya man ata arafan man ata kahinan, nggak ada man ata romalan nggak ada. Kan hadisnya menyatakan man ata arafan dan kahinan. nggak ada man ata uh, apalagi orang pintar. nggak ada. Orang pintar berbeda dengan araf. Orang pintar berbeda dengan dukun. Apa kamu jawab? Hah? Wahai para calon-calon da'i dan da'iyah. Calon-calon mudaris dan mudarisah. Kan orang pinter beda dengan dukun. Ini bukan dukun, orang pinter. Kamu jawab barakallahu fikum. Inti dari nama-nama ini semua adalah satu ini. Maka sami wala haraj. Silahkan namakan semaumu. Kalau itu mengaku-ngaku tahu yang goib. Mengaku-ngaku bisa menebak perkara-perkara maka itu termasuk dalam ancaman man atakahinan fasaddaqahu. Termasuk dalam ancaman man atakahinan fasaddaqahu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Sehingga kalian tidak tertipu oleh mereka-mereka yang pandai berbicara. Tidak tertipu oleh mereka-mereka yang pandai bersilat lidah. Ini bukan dukun kan ilmu hitam. Kami ilmunya ilmu putih. Apa maksudnya ilmu putih? Ilmu putih itu bukan dengan komat kamit baca mantra, tapi dengan bismillah, bismillah, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, 70 ribu, ribu kali, dan kemudian membaca, ini membaca itu. Baik semua. Emang kalau membaca zikir-zikir itu kemudian kamu tahu yang goib? Tidak ada yang tahu yang goib kecuali Allah sendiri. Dan apa yang diberitahukan kepada Rasulullah SAW saja. Itu pun yang diberitahukan kepada Rasul, tidak seluruhnya. Sehingga Rasulullah pun tidak tahu yang gaib. Apalagi orang tadi. Lo tapi saya berzikir, emang Nabi nggak berzikir? Lo saya kan baca baca ayatnya, baca la ilaha banyak, zikirnya kesiran. Emang Rasulullah SAW nggak banyak? Tetapi Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Allah suruh nabinya berkata, "Qul Lau kuntu a'lamul ghaib, lastakartu minal khair. Katakan wahai Nabi, kalau aku tahu yang ghaib, aku akan perbanyak kebaikan. Dan aku enggak akan disentuh kejelekan. Wa ma masaniya su. Dalam Al-Quran. Allah katakan, Qul, katakan wahai Nabi, alaihi salatu wassalam, Lau kuntu a'lamul ghaiba. Kalau saja aku tahu yang ghaib, Berarti Nabi enggak tahu yang ghaib. Masa orang-orang ini ngaku tahu yang gaib? Siapa yang ngaku-ngaku yang tahu yang gaib terancam dengan kekufuran. Dan siapa yang datang nggak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Dan kalau percaya, Allah kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ancaman dalam hadis-hadis yang sahih. Loh bagaimana kalau unajim sama? Bagaimana kalau ramal sama? Bagaimana kalau orang mitar sama? Intinya, kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu yang goib dan tahu bisa menebak-nebak barang hilang di mana, barang dicuri di mana, hanya dengan mukadimah, mukadimah yang tidak berkait, maka dia termasuk dari ancaman man ada arrofan.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 Tidak mesti. Karena kalau dia dalam keadaan tidak mengerti ketika datang ke dukun tersebut, nggak paham hukumnya, kemudian setelah itu paham, dia berhenti dari perdukunan atau dia berhenti dari mendatangi dukun, dia sesungguhnya masih sholat dan masih mengucapkan setiap rokaat atau setiap tahiyat. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu cukup. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kecuali kalau dia sengaja-sengaja murtad, maka kembali ke Islam bersyahadat lagi. Tetapi kalau orang yang tergelincir dalam perkara-perkara kufur, dalam keadaan dia masih salat, bertaubatlah, lanjutkan sholatnya. Cukup. Barakallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.